Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini, hari Kamis 7 Rajab 1429 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juli 2008. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah <coughs> yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi rahimahullahu taala. Yang terakhir poin berapa? 64 ya. 64 yaitu masalah keimanan. Yaitu bahwasanya ada beberapa poin dari kitab Akidah Tahawiyah ini yang perlu diluruskan ketika mendefinisikan iman yang cenderung kepada kepada masalah-masalah hati saja dan terkesan menafikan bahwasanya amal termasuk bagian daripada iman. <coughs> Dan insya Allah pagi hari ini kita masuk poin ke-65. <coughs> Qala qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum الله atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an kata beliau orang-orang yang beriman semuanya adalah wali Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan paling mengikuti Al-Qur'an di antara mereka. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang siapa itu aulia Allah, aulia Ar-Rahman, wali Allah yang Maha Pemurah. Ini adalah benar. Jadi wali Allah itu maknanya adalah kekasih Allah. Wali kekasih karena Allah itu mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang bertakwa, mencintai orang-orang berbuat baik, mencintai orang-orang yang taubat, mencintai orang-orang yang bersuci. Allah yuhibbul mu'minin wa yuhibbul muttaqin wa yuhibbul muhsinin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka-mereka orang-orang yang dicintai Allah itu adalah para wali Allah, kekasih Allah. Aulia adalah jamak dari wali. Sebaliknya Allah itu benci kepada orang-orang kafir. Allah membenci mereka. Allah membenci orang-orang fasik. Allah membenci sebagian amal-amal yang dinyatakan sebagai amal-amal yang buruk. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah mengenai wali ini, setiap orang beriman dia adalah wali Allah. Ini penting ya, setiap orang beriman dia adalah wali Allah. Kenapa demikian? <clears throat> Karena secara jelas Allah mengatakan hal itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim Wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun Ketahuilah bahwa para wali Allah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dan bertakwa dia adalah wali Allah. Fa kullu mu'minin taqiyyin huwa waliyun lillah. Setiap orang beriman dan bertakwa dia adalah kekasih Allah. Hanya saja kewalian seseorang itu bertingkat-tingkat tergantung tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Ya, cintanya Allah kepada dia itu tergantung iman dan takwanya dia. Semakin imannya tinggi, semakin takwanya kuat, semakin Allah cinta kepada dia. Cinta Allah kepada dia adalah cinta yang sempurna. Ada pula yang Allah cintanya kepada dia itu tidak sempurna, kurang. Bahkan ada pula di antara manusia yang Allah membenci dia, tidak mencintainya. Masalah perwalian ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah karena banyak kesalahpahaman tentang masalah wali ini. Jadi yang benar, setiap orang beriman dan bertakwa adalah kekasih Allah. Tergantung iman dan takwanya yaitu tingkatan cintanya Allah kepada dia. Ini adalah benar. Masyarakat biasanya salah paham. Wali itu adalah orang yang dikeramatkan, dikultuskan, itu baru wali. Wali itu adalah orang yang kuburannya dibangun. Yang kuburannya dibangun dan kuburannya itu di di apa dibuat kubah, itu baru wali. Kalau yang tidak begitu berarti tidak wali. Wah ini jelas ini salah paham dalam memahami tentang wali. Mereka adalah kuburiyun, hamba-hamba kuburan. Hambanya kubur. Mereka adalah ahli kubur. Ya. Jadi bukan itu. Berapa banyak orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, yang beriman, yang bertakwa, tapi tidak dibangun kuburannya, tidak dibangun dengan kubah atau yang lainnya. Di Arab Saudi itu orang soleh banyak, orang bertakwa banyak, orang alim banyak, orang zuhud banyak. Contoh yang paling gampang misalnya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas. Itu adalah orang besar, orang besar luar biasa. Kalau di karangan Kuburiyun, mereka ini wali kutub. Kutub selatan dan kutub utara. Semuanya kutub dimiliki. Kalau menurut Kuburiyun, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas derajatnya sudah wali kutub. Semua kutub dimiliki. Tapi mati ya sudah selesai, mati ya mati dikubur, sudah selesai kuburannya biasa sama dengan yang lainnya, tidak ada bedanya. Tidak memonopoli kuburannya orang. Ya, mati pun dimonopoli. Tanahnya orang diserobot. Ya. Sudah mati selesai dikubur, kepalanya dikasih batu untuk tanda saja. Sudah. Kalau mau dikultuskan kuburannya beliau, jadi itu. Bangun kubah, wakus itu, waduh ziarah semuanya. Akhirnya orang-orang kalau umroh haji tidak ke Masjidil Haram, ke kuburannya Syekh Utsaimin akhirnya. Tapi oleh mereka ditutup rapat, pintu-pintu menuju syirik ditutup rapat sekali. Kalau tidak, terutama orang Indonesia, kalau haji semuanya ke kuburannya Syekh Utsaimin dan ke kuburannya Syekh Bin Bas. Seperti itu. Dan subhanallah kuburannya dekat. Sama-sama dikuburkan di Mekah, dikuburkan di Mekah. Jadi begitu. Jadi wali itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dan tentu wali yang paling hebat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling dicintai Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para wali Allah yang paling dicintai Allah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah wali Allah, Umar bin Khattab adalah wali Allah. Sultanul Aulia itu. Ya. Kalau mau kirim Fatihah kirim aja ke Abu Bakar. Jangan ke yang lainnya. Karena orang-orang kalau kirim Fatihah kan kepada siapa? Si Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok enggak kepada Abu Bakar as Itu Sultanul Aulia itu, pemimpinnya para wali. Si Abdul Qadir Jailani itu orang Masya Allah, orang mustaqim, orang yang lurus. Kalau kita baca biografinya, beliau orang yang lurus. Madhabnya itu adalah madhab hambali Madhabnya hambali dalam fikih. Akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya salafus soleh. Siap Abdul Qadir Jailani. Tegas, imannya kuat, akidahnya muantap. Terutama pemahaman beliau tentang masalah takdir. Namun orang-orang yang datang setelah beliau itu yang mengkultuskan beliau. Dikultuskan beliau. Beliau tidak salah, sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi, beliau benar. Kemudian setelah beliau meninggal dunia, setelah beliau diangkat oleh Allah, tidak meninggal ya, Nabi Isa tidak mati, diangkat oleh Allah. Dan nanti akhir zaman turun ke dunia. Itu oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya Nabi Isa dikultuskan. Nabi Isa tidak salah. Dan nanti beliau akan turun ke bumi dan akan membatalkan akan membatilkan keyakinan orang-orang Nasrani tentang beliau. Beliau mematahkan salib dan yang lainnya, menghancurkan semua salib. Apalagi juga sekarang dibuat apa namanya manas apa namanya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib ya. Itu kalau kita baca isinya berlebih-lebihan, melampaui batas. Berlebih-lebihan sekali mengkultuskan beliau luar biasa. Kalau kalau seandainya biografi, biografi ulama ya tidak apa-apa baca biografi ya, supaya kita terdorong untuk niru beliau, termotivasi. Kalau ini sudah lain ceritanya. Ini bukan hanya untuk dibaca dan ditiru. Tapi sudah dikultuskan buku-buku semacam itu. Ya, kalau sawah kepingin panennya itu berhasil baca manakib. Untuk ngusir apa hama wereng baca manakib. Untuk melarikan dagangan baca manakib. Lah ini kan salah sudah. Secara logika saja. Kenapa baca manakib? Kenapa tidak baca Quran? Betul tidak? Kenapa kok baca ini? Baca kenapa kok tidak baca Quran? Karena lebih di atas di atas semua itu. Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para wali Allah adalah kekasih Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu adalah orang-orang disebutkan di situ sifatnya yaitu mereka adalah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'an di antara orang-orang beriman di antara para wali Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi telah diterangkan beriman dan bertakwa di dalam sebuah hadis sahih, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa mengganggu waliku, menyakiti waliku, aku nyatakan perang kepada dia. Allah menyatakan perang kepada dia. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana orang bisa sampai ke derajat wali Allah. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayh. Dan tiadalah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mendekatkan diri dengan hal-hal yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi bertakarab kepada Allah, mendekat kepada Allah yang terbaik nomor satu adalah dengan mengerjakan yang wajib-wajib dulu. Jangan yang sunnah dulu, yang wajib-wajib dulu. Dikerjakan dengan benar, dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah, وَلَا يَزَالُ 'abdi yataqarrabu إِلَيَّ فِي nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku selalu saja mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Wajib dengan benar, tambah yang sunnah, Allah cinta kepada dia. Kalau sudah Allah cinta, dia mendapatkan segala-galanya. Kata Allah, faida ahbab ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Kalau aku telah mencintai dia, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengan dia wa basarahu dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya wa yadahu allati dan aku adalah tangannya yang dia meraba atau memukul dengannya wa rijlahu dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya nah hadis ini perlu penjelasan karena ada yang menyalahfahami Hadis ini dijadikan oleh mereka dalil sebagai akidah wahdatul wujud. Allah menyatu dengan dirinya. Bahaya. Padahal maksud daripada hadis ini artinya orang yang dicintai Allah itu benar-benar semuanya terkontrol. Semuanya itu sesuai dengan ridha dan cinta Allah. Pendengaran dia hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Penglihatan dia melihat yang baik-baik. Tangannya, kakinya, semuanya yang baik-baik dan yang baik-baik benar-benar terkontrol dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah wali Allah itu pula, wala in ista'adzani la u'idzanna wala in istansarani la Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Kalau dia minta pertolongan kepadaku, pasti aku tolong dia. Masya Allah ya. Jadi resepnya tadi yang wajib dikerjakan dengan benar, dengan baik, ditambah dengan yang sunnah-sunnah maka nanti kita dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, kita diatur semuanya oleh Allah. Diatur. Hidupnya tenang, tentram dan damai. Itulah para aulia Rahman, aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di situ tadi ada kata-kata bahwa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling taat di antara mereka, yang banyak ketaatannya. Wa atba'uhum lil Qur'an dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Antum lihat di sini. Ini kata lembut ini. Tapi maknanya sangat mendalam. Sangat mendalam maknanya ini. Wali Allah, kekasih Allah itu adalah orang-orang yang paling banyak ketaatannya kepada Allah dan mereka itu adalah orang-orang yang paling mengikuti Al-Qur'an. Secara halus kata-kata ini adalah membantah mereka-mereka yang mengklaim diri mereka sebagai wali tapi ternyata mereka tidak mengikuti Al-Qur'an. Nah, ini bantah mereka. Kan sekarang banyak kelompok-kelompokan, kelompok ini, kelompok itu semua macam-macam. Torekot-torekot. Macam-macam ini dan itu. Dan masing-masing mempunyai wirid-wirid sendiri. Ini punya wirid, ini punya wirid, ini punya wirid, ini punya wirid, ini punya wirid, ini punya wirid. Iya. Kalau kita pikir secara logika aja, pakai akal aja, gampang. Sekarang torekot mana yang lebih afdol? Apakah torekot bikinan orang-orang itu ataukah torekot Muhammadiyah? Torekot ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang afdal yang mana? Yang afdal yang mana? Jelas tarekat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya alasan lagi. Loh iya. Tapi kalau kita mau menempuh jalannya Nabi Muhammad itu harus ada perantaranya dulu. Perantaranya harus punya pemimpin spiritual. Iya. Saya kirimkan untuk roh pemimpin spiritual saya jadi kalau mau masuk ke Nabi Muhammad melalui pemimpin spiritualnya yang dia telah sampai. Pemimpin spiritual punya ajaran-ajaran dan punya pengikut-pengikut. Inilah yang Islam datang untuk memberantas. Islam datang untuk berantas ini. Dalam Islam tidak ada perantara-perantara, tidak ada bapak suci. Ya, paus, kepausan, kependetaan, kepaturan tidak ada dalam Islam. Dalam Islam itu Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka kamu jawab, aku maha dekat, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepada aku. Yang penting memenuhi syaratnya. Jadi begitu, tidak ada harus perantara kepada orang-orang suci dulu, para wali tadi. Manusia. Manusia biasa itu sama. Manusia biasa sama dengan kita. Seperti misalnya gampangnya contohnya ya, di sini ada pisang goreng. Kita bisa tidak ngambil? Kenapa nyuruh orang? Tolong ambilkan pisang goreng ini. Ya. Ambil aja sendiri. Begitu juga kalau doa langsung doa pada Allah, tidak pakai perantara-perantara. Saya banyak dosanya, ya banyak dosa tobat. Tobat. Bukan kamu terus-menerus dalam dosa tapi nyuruh orang doa, bukan. Soalnya ada tobat, tobatan nasuha, berarti berdoa kepada Allah. Ya, jadi ini secara halus bantah mereka. Yang benar itu adalah taat kepada Al-Qur'an. Kalau sudah Al-Qur'an berarti konsekuensinya adalah as-sunnah otomatis karena Quran dengan sunnah itu sama satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau semua yang ikuti Quran, maka semuanya ini akan rukun. Yang menjadikan bercerai-berai orang Islam ini ya pecah, pecahannya pecah lagi, pecahannya pecah lagi, pecahannya pecah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 82 walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira ya. walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira kalau sekiranya itu dari selain Allah kalau sekiranya Al-Qur'an itu dari selain Allah maka mereka akan mendapatkan di dalamnya itu perbedaan yang sangat banyak. Jadi kalau dari selain Allah kita akan mendapatkan di dalamnya perbedaan banyak, tapi karena dari Allah maka tidak ada perbedaan di dalamnya satu. Ya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat pendapatnya para imam yang empat saja. Yang madhabnya itu muktabar semuanya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang muktabar, semuanya benar, tidak ada yang salah. Hanya mereka ijtihad ya. Kalau sesuai ya diambil, kalau nggak sesuai ya ditinggalkan. Tapi mereka tetap mendapat pahala dari Allah. Mereka aja para empat imam ini melarang kita untuk taklid kepada mereka. Taklid buta dilarang. Benar-benar mereka melarang. Mereka-mereka mengatakan dengan kata-kata yang sama, mirip kata-katanya. Intinya adalah idza sahhal hadits fa madhabi. Kalau ada hadis sahih maka itulah madhabku. Kalau kamu lihat pendapatku ini bertentangan dengan hadis sahih, maka kamu ambil hadis sahih dan kamu buang pendapatku. Ini jujur, ini adalah sportif dan inilah sifatnya para ulama. Tidak ada satupun di kalangan mereka yang minta supaya fanatik, tidak ada. Dan madhab itu perlu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah untuk memudahkan saja. Terutama bagi para pemula ya, pemula itu harus pakai madhab. Kalau tidak nanti bingung dia. Dan orang itu sebenarnya setiap orang itu selalu bermadhab. Tidak ada yang tidak bermadhab. Pendapat siapa yang paling banyak diambil dia, berarti dia madhabnya orang itu. Cuman nggak ngakui gitu saja. Atau minimal madhabnya dia adalah madhab tidak bermadhab. Jadi madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Berarti madhab baru itu kan? Madhab tidak bermadhab. Madhab itu perlu supaya nggak kacau. Apalagi pemula ya. Kalau nggak gitu nanti kacau. Dan insya Allah semuanya benar. Toh itu juga hanya masalah-masalah cabang agama. Masalah akidah, masalah manhaj, semuanya sama. Ahli sunnah wal jamaah, akidahnya as-salafus salih. Rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Ya. Ya itulah poin yang nomor ke 65 bahwa setiap orang beriman adalah wali Allah, wali Ar-Rahman, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak ketaatannya kepada Allah dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Kemudian juga wali Allah tidak ada hubungannya dengan hal-hal nyeleneh-nyeleneh. Karena banyak juga masyarakat punya pemahaman yang disebut dengan wali Allah itu adalah orang yang mengamalkan amalan-amalan yang nyeleneh-nyeleneh. Di depan orang dia bakar dirinya, dia siram dirinya dengan air keras atau juga ya macam-macam, ditusuk dia tidak apa-apa. Itu semuanya bukan karamah, bukan wali. Itu adalah istidraj. Itu adalah bantuan daripada syaitan. Memang mereka wali, tapi mereka adalah waliyus syaitan, walinya syaitan. Karena itu ada kitab yang sangat bagus dan perlu dibaca yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Beda antara walinya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah dengan walinya Syaitan. Beda antara ini dengan itu. Jadi intinya wali Allah itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, mustaqim, tidak macam-macam, tidak jalannya-jalannya. Memang ada karomah, keramat itu ada. Dan insya Allah nanti juga ada pembahasan masalah karomah. Ahli sunnah wal jamaah itu percaya kepada adanya karamatul awliya keramatnya para wali. Itu kejadian luar biasa yang terjadi secara tiba-tiba dari Allah melalui tangan mereka. Tapi bukan permainan itu. Itu kejadian tiba-tiba. Disuruh ulangi lagi, nggak bisa. Ketika terjepit, terpojok, ada kejadian besar. Setelah itu disuruh ulangi, nggak bisa. Bukan mainan, jadi bukan tiba-tiba lampu diginikan, ya. nggak bisa. Lain, itu adalah setan, ilmu setan bisa dipelajari ilmu itu. Contohnya juga seperti mukjizat para nabi Nabi Musa ketika dilawan, dipertemukan oleh Firaun dengan para tukang sihir. Tukang sihir semuanya menyebarkan tali-talinya dan dihayalkan seakan-akan menjadi ular. Nabi Musa takut. Nabi Musa takut. Nah, kemudian Allah memberikan jalan keluar yaitu wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Kamu lempar tongkatmu. Jadi terjepit keluar. Suruh ulang nggak bisa. Demikian pula ketika dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai di depan ada laut, di belakang ada bala tentara. Nabi Musa takut. Nabi Musa sempat apa namanya? Sempat ada grogi ya manusia ya. Walaupun beliau tetap yakin oleh Allah akan ditolong. Pengikutnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kami akan tertangkap oleh mereka. Nabi Musa menjawab, "Kalla, inna ma'i rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, Tuhanku bersama aku pasti akan memberikan petunjuk. Lalu Allah mengatakan anidrib bi asaqal bahar wahai Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Jadi oleh Allah diberi dulu, jadi bukan seenaknya. Disuruh ulangi tidak bisa. Kalau biasa-biasa saja dilempar ya tongkat biasa. Tapi ketika ada perintah Allah, jadi tongkat luar biasa. Itulah kejadian-kejadian luar biasa. Jadi bukan permainan. Dan sangat banyak karamatul aulia seperti itu yang terjadi kepada para salafus saleh termasuk ada sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ala ibnul Hadrami dan yang lain-lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Saya kira pembahasan 65 sudah cukup. Kita masuk ke poin ke-66. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal imanu huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi Allah ta'ala. Berkata Imam At-Tahawi, keimanan itu adalah iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan buruk, yang manis dan pahit. Ya, iman ya. Dan ini sudah sering kita bahas kan? masalah keimanan ini yaitu ini diantara rukun-rukun iman yang wajib diimani dan ini adalah sumbernya dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril hadis Jibril yang panjang ketika malaikat Jibril bertanya akhbirni anil iman beritahukan kepadaku tentang iman lalu beliau menjawab al imanu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman yang ada enam itu hanya di sini mungkin tidak disebutkan iman kepada kitab karena beliau Imam Thahawi itu menyebutkan cara terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah di sini, di sana. Yang jelas intinya tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwa rukun iman itu ada enam. Rukun Islam itu ada lima. Ini pentingnya ikhwan. Kita sekarang ini perlu mengajak orang-orang untuk rujuk kepada prinsip-prinsip dasar Islam dan iman. Ini penting. Terutama ketika terjadi fitnah, kekacauan, penyimpangan dan yang lainnya. Mari kita rujuk kepada rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima. Dan ini juga selalu dilakukan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Pada musim fitnah, fitnah ya, saling tuduh, di antara ulama saling hujat, saling melecehkan, saling menjatuhkan di antara tulabul ilmi. Yang beliau angkat selalu ini, mari kita kembali kepada ajaran Islam yang benar. Bukankah rukun imannya sama? Bukankah pemahaman tentang rukun iman sama? Bukankah rukun Islamnya sama? Bukankah pemahaman tentang rukun Islam sama? Sebenarnya kita ini intinya adalah sama. Jadi bedanya bukan masalah-masalah yang prinsip. Ya. Tentu kalau kita bicara iman juga ada definisi iman. Ya, definisi iman. Bicara Islam ya definisi Islam. Yang lalu kita telah menjelaskan bahwa definisi iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh Iman bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala dan iman itu berkurang dengan ketaatan kepada syaitan yaitu maksiat kepada Allah. Dan iman ini cabang-cabangnya banyak. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa Adanaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan iman dan haya malu adalah merupakan cabang daripada iman. Jadi iman banyak ya. Cuman inti daripada iman. Yang paling pokok daripada iman adalah iman kepada rukun Islam yang enam. Iman kepada rukun Islam yang enam dan kitab yang paling bagus. Bagus, sistematis, enak difahami, mudah oleh siapapun. Itu kitabnya Syekh Utsaimin yang berjudul Syarah Usul Iman. Syarah Usul Iman yang telah diterjemahkan menjadi judul Prinsip-prinsip dasar keimanan. Yang kita pernah bedah buku itu, kajian buku di Asalam. Itu paling bagus. Lengkap, jelas, gampang. Kemudian masalah takdir dikatakan takdir yang baik buruk dari Allah, yang manis yang pahit dari Allah. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik." Wahai Allah, kebaikan semuanya ada di tanganmu dan keburukan tidak dinisbahkan kepadamu. Pada hakikatnya semuanya yang baik yang buruk dari siapa? Dari Allah. Cuma ini adab saja, ini akhlak saja. Yang buruk-buruk tidak dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena semua yang dari Allah itu adalah baik. Walaupun menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah itu baik, ada hikmahnya. Itu adab ya, akhlak. Nabi Ibrahim saja ketika berdoa tentang ketika berdoa kepada Allah ya, ketika menyebut-nyebut tentang Allah alladzi khalaqani wa yahdin. Oh, kemudian walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi yud'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Antum lihat ini acap kepada Allah. Allah yang telah menciptakan aku dan memberi hidayah, petunjuk kepada aku. Allah yang telah menghidupkan aku dan yang akan mematikan aku. Allah yang memberi makan aku, memberi minum aku. Semuanya siapa? Allah, Allah, Allah, Allah. Kemudian dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Akhlak ini. Beliau tidak mengatakan Allah yang membuat aku sakit dan Allah yang menyembuhkan aku. Padahal kan gitu ya sebenarnya kan? Tapi karena adab kepada Allah, wa idza maridtu fa huwa Kalau aku sakit, yang menyembuhkan aku adalah Allah. Jadi akhlak, kata-kata itu akhlak kepada Allah, adab. Jadi semuanya adalah kembali kepada Allah dan saya kira nggak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Kita sudah sering bahas masalah rukun-rukun iman ini dan semuanya sudah pernah dibahas dan nanti insya Allah juga ada lagi di ke depan tentang pembahasan masalah rukun-rukun iman tersebut. Kemudian kita masuk poin yang ke-67 yaitu Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa nahnu mu'minuna fi dzalika kullih la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi Berkata Imam At-Tahawi kita ahli sunnah wal jamaah mengimani hal itu semuanya rukun iman semuanya diimani kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasulnya. Serta kita membenarkan mereka semua atas apa yang mereka bawa. Ini juga akidah kita, akidah orang Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama-tama beliau mengatakan kita wajib mengimani rukun iman itu semuanya. Ini prinsip. Karena nanti ada kelompok-kelompok lain berbeda. Di antaranya misalnya kelompok Syiah Rafidhah yang paling banyak menyebar ya. Dan mereka ini yang paling yang paling banyak kitabnya juga. Di antara ahlul bid'ah yang sudah ada semenjak dahulu kala, bid'ah-bid'ah yang sudah kuno itu adalah Syiah dan juga Khawarij. Ini bid'ah yang kuno, sudah sudah ada semenjak dahulu kala. Bahkan syubhatnya Syiah ini sangat besar. Kenapa? Karena mereka punya kitab. Kita punya kitab banyak, kitab mereka lebih banyak dari kitab kita. Subhanallah. Bahkan mereka kalau nulis kitab itu tidak tanggung-tanggung. Ada kitab Biharul Anwar ditulis oleh Al-Majlisi. Berapa jilid? 110 jilid. Berapa meter itu? Di Unmu ada itu. Di perpustakaannya pun ada kitab itu, Biharul Anwar. Semuanya katanya Ahlul Bait. Jadi nemu kata-kata di sampah Qolal Imam Ja'far Shadiq. Semua Ja'far Shadiq. Jadi mereka membohongi orang dan menyatakan akidah mereka adalah akidahnya Ahlul Bait. Ini punya syubhat. Dan masalah definisi iman serta tentang rukun iman juga beda. Rukun iman mereka dengan rukun iman kita beda, tidak sama. Ini prinsip dasar keimanan. Syubhat, syiat itu syubhatnya besar sekali. Kalau ahli bid'ah yang lain-lain, penyeleweng, itu ngambang, tidak punya kitab. Ahli bid'ah yang lainnya itu ngambang. Mana kitabmu? Kitab saya ini, Quran, Sunnah, Bukhari, Muslim, Loh, itu milik kami, bukan milikmu. Kalau milikmu, kamu kembali ke situ. Cuman kitab dimiliki saja, dibuat hataman, hataman Bukhari. Tapi tidak diamalkan isinya. Ini ahli bid'ah yang punya kitab ini tadi. si A Hawarid itu punya kitab. Yang lainnya tidak punya kitab. Ngambang, bingung sendiri. Tidak ke sana, tidak ke sini, tengah-tengah saja, jalan tengah. <laughs> Ya. ya, jalan tengah kalau benar tidak apa-apa. Justru, justru jalan tengah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kami ahli kita semua ahli sunnah wal jamaah mengimani rukun iman itu semuanya tidak mengingkari satu pun daripadanya Kemudian juga kita tidak membeda-bedakan salah seorang daripada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkan mereka semuanya, membenarkan ajaran mereka semuanya. Ini diantaranya untuk membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu milih-milih, milih-milih nabi, milih-milih rasul, membeda-bedakan. Maka dari itu Allah berfirman tentang Yahudi dan Nasrani di dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dil kitabi nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya Maksudnya di sini lebih khusus adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani Dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan para Rasulnya Yaitu mereka maunya hanya percaya kepada Allah Tapi tidak mau percaya kepada Rasul, tidak percaya. Padahal Allah telah mengutus Rasul itu kepada makhluknya. Atau mereka hanya mempercayai sebagian Rasul, tapi mereka mendustakan sebagian yang lain. Ya. Dan mereka menuduh sebagian Rasul itu telah membuat kepalsuan, berbohong atas nama Allah. Ya. Dan mereka ingin mencari jalan untuk menyebarkan kesesatan. Yaitu mereka membuat bid'ah-bid'ah. Ini cocok untuk Yahudi dan cocok untuk Nasrani. Bahkan banyak di antara orang Islam yang sekarang tidak mau dengan Rasul. Rasul Nabi kita tidak butuh. Dia sama dengan kita. Yang penting itu Allah saja. Tuhan, titik. Ya sudah, kamu bilang Tuhan. Lah terus kalau kamu cara beribadah kepada Tuhan bagaimana caranya? Caranya ibadah kepada Tuhan bagaimana? Kan Allah nyuruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah kepadaku. Bagaimana caranya ibadah? Tahu tidak kita caranya ibadah? Kita tidak tahu caranya ibadah. Dari mana kita tahunya cara ibadah? Ya tahunya dari para rasul. Allah ngirim rasul nuntun kita. Ini loh caranya ibadah itu. <clears throat> ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Orang Yahudi mereka kafir. Kenapa? Karena mereka mendustakan dua nabi. Mendustakan siapa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi melampaui batas. Nabi Isa dituduh sebagai anak hasil zina. Ibunya, ibunda Maryam dituduh sebagai pelacur. Laknatullah alaihim ajma'in. Mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka punya sifat hasad, iri, dengki dan punya mereka sifat sombong. Tidak mau, lah enak saya iman kepada Muhammad yang notabene orang Arab Intinya itu karena kenabian dari kalangan Bani Israel lalu mereka melampaui batas lalu Allah dicabut diberikan kepada Muhammad bin Abdullah orang Arab dari Mekah. Sakit hati mereka. Enggak, enggak mau iman. Lah kok enak iman kepada orang Arab kayak gitu. Kemudian Nasara kafir. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga bersikap mengkultuskan Nabi Isa. Dituhankan. Kalau kita Islam alhamdulillah tengah-tengah kita iman kepada semuanya. <clears throat> Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Sebenarnya orang Nasrani itu kasihan. Karena banyak orang Nasrani yang baik loh ya. Banyak yang baik di antara mereka itu. Yang ahli ibadah, baca doa siang malam, yang memikirkan kebaikan-kebaikan, peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang-orang tua, rumah jompo. Masya Allah mereka itu. Cuman kita katakan kepada mereka, ya Allah, kamu kurang satu langkah saja. Satu langkah saja kamu bahagia dunia akhirat. Cuman kurang satu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang satu saja. Kenapa tidak mau? <clears throat> Seperti itu. Jadi kita lihat mereka itu Masya Allah Betul Saya itu sering memberikan contoh dengan Ibu Teresa itu Itu melayani dengan penuh ketulusan Tampak ketulusan dari dari wajahnya Dari perbuatannya Para suster ya biarawati dan yang lainnya. Baca doa pagi siang, baca doa terus, memuji-muji Tuhan, bernyanyi dan bernyanyilah. Ya, pujilah Tuhan dan bernyanyilah. Ya, ikhlas, bertulus. Tapi semuanya sia-sia karena mereka bakal dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Amalnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Pernah beliau suatu ketika lewat di rumah seorang rohib pendeta. Lalu beliau panggil rohib itu, ya rohib, ya rohib, wahai rohib, wahai rohib, rohibnya keluar. Dengan menampakkan wajah yang payah, yang capek, banyak ibadah. Ahli ibadah ini di gereja. Lalu sahabat Umar bin Khattab nangis. Beliau nangis. Orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin, ma begi. Wahai Amirul Mukminin yang membuat Anda nangis ini apa? Kenapa Anda nangis? Beliau mengatakan, tadakkartu qawlallahi ta'ala amilatun nasibah tasla naran amiyah. Aku melihat wajahnya Pak Rohib yang banyak amal sampai capek sampai payah ini. Aku ingat firman Allah di surat al ghasyah ayat nomor 3 dan 4. Ada kalanya orang itu beramal sampai payah sampai capek, tapi hasilnya dibakar di neraka. Ya kayak Pak Rohib ini. Dia beramal, dia payah, dia capek, dibakar di neraka. Kenapa? Karena amalnya sia-sia karena dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna huwa raddun. Pada siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, amalnya raddun ay mardud, ditolak semuanya. Sia-sia. <clears throat> Jadi yang benar adalah agama Islam. Karena itu kalau ada upaya-upaya untuk menyatukan tiga agama, ada upaya-upaya begitu kan menyatukan tiga agama. Bahkan kalau bisa kitabnya dicetak jadi satu. Taurat, Injil, Al-Qur'an. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Al-Qur'an. Ini syubhat mereka. Atau juga di tiap-tiap lokasi dibuat tiga tiga tempat ibadah. Ada masjidnya, ada gerejanya, ada sinagognya. Tidak ada ini ajaran yang batil. Tidak ada. Islam itu suci, Islam murni. Jangan dicampur dengan air comberan. Itu semuanya palsu. Bahkan Allah secara tegas mengatakan di dalam surat Ali Imran 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, yaitu agama yang isinya pasrah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, menyembah Allah dengan sebenarnya tidak syirik, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, penutup para rasul. Barang siapa yang mencari agama selain agama itu, maka tidak diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam di sini adalah Islam agama tauhid dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya diartikan Islam pasrah. Barang siapa yang mencari agama selain agama kepasrahan. Tidak ada agama pasrah itu. Maksudnya adalah agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah mengenai larangan membeda-bedakan rasul itu juga ada di surat Al-Baqarah 285, la nufarriqu baina hadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari para rasulnya. Juga di dalam surat Al-Baqarah 136, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun ketika Allah menyebutkan tentang para nabi, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an min rabbihim la nufarriqu baina hadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan apa yang diturunkan kepada para nabi semuanya dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun daripada para nabi itu dan kami Islam menerima mereka semuanya. Ya. Saya kira mungkin cukup itu aja, tiga poin saja. Karena di poin nanti nomor ke 68 itu agak panjang, kita butuh waktu agak banyak. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Jadi intinya adalah kita iman dengan rukun iman semuanya dengan sebenarnya dan kita tidak mendustakan sedikit pun daripadanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadl silakan. <clears throat> ya, ini sudah ada yang kirim SMS ya, saya jawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Abdullah Yang saya cintai karena Allah Ahabbakaladzi ahbab tanifi Ustaz kata teman saya Pelajaran dasar yang harus dipelajari oleh seorang muslim adalah fikih Apakah benar Ustaz? Karena menurut teman saya Yang dasar saja nggak tahu Gimana dengan yang lain-lain Padahal masalah fikih itu kan rawan Ya Ustadz, tolong dijelaskan. Maaf pertanyaan nyimpang. Betul, fikih itu betul. Tapi al-fikhul akbar. Fikih yang paling besar. Apa fikih yang paling besar itu? Akidah. Semua ilmu agama itu namanya fikih. Dan fikih yang paling penting adalah al-fikhul akbar itu. Fikih yang paling besar. Itu akidah. Kalau hanya belajar masalah fikih, masalah sholat, masalah itu gampang. Gampang ya, mudah sekali. Yang paling penting itu adalah rukun Islam yang lima. Yang pertama-tama apa? Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah semuanya itu. Belajar la ilaha illallah, apa la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya, apa tauhid itu, apa syirik itu. Nah, itu belajar. Muhammad rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti jalan beliau, belajar sunnah. Jadi begitu. Jadi yang benar itu prioritas nomor satu adalah belajar akidah tauhid. Walaupun juga yang lainnya itu perlu. Kalau fikih itu gampang fikih itu. Fikih itu gampang. Mau sholat model Abu Hanifa, mau sholat model Imam Malik, mau sholat model semuanya betul. Masuk surga semuanya insya Allah. Yang penting adalah akidahnya dan manhajnya benar ahli sunnah wal jamaah jangan nyimpang. Begitu. Apalagi zaman sekarang banyak penyimpangan akidah. Sekarang ini yang paling penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah adalah kita harus waspada dari akidah-akidah sesat menyimpang. Kemudian juga dari pergaulan bebas dan juga dari narkoba. Ini yang paling banyak menyebar. Karena itu antum punya kewajiban untuk menyelamatkan adik-adiknya antum. Adik-adik yang baru masuk kuliah, mahasiswa baru. Itu antum punya kewajiban satu orang minimal punya lima adik. Ya. Satu orang minimal bisa menggaet lima mahasiswa baru untuk diberi pelajaran yang benar, akidah yang lurus, Quran dan Sunnah. Ya kasihan mereka itu anak-anak baru polos-polos, jangan dibiarkan. Mereka itu apa namanya sudah di sudah diintai oleh serigala-serigala, singa-singa dan macan-macan yang lapar. Selamatkan mereka. Ya. Mereka sekarang diintai ajaran sesat, diintai pergaulan bebas, diintai narkoba dan yang lainnya. Apa kita diam saja? Apakah ngaji hanya untuk ngaji atau ngaji untuk diamalkan? Iya, kita harus punya jiwa, punya jiwa. Saya harus memberi hidayah. Saya harus menjadi orang bermanfaat. Yang ada di benak kita itu adalah ar-raghbah fi hidayatin nas, keinginan kuat untuk memberi hidayah kepada manusia. Iya. Kalau saya sekarang alhamdulillah oleh Allah telah diberi hidayah saya harus berusaha menjadikan adik-adik saya mendapat hidayah. Karena seorang mukmin tidak sempurna imannya kalau dia tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan untuk dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair. Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya itu kebaikan. Ini penting ya ikhwan, penting. Jadi usahakan antum satu orang itu minimal minimal ya dapat lima anak mahasiswa baru. jangan ngaji, jangan ngaji, itu penting. Yang penting di sisi Allah kita sudah dinilai telah berusaha. Saya sudah berusaha. Iya. Soal hasil itu jangan dipikir. Yang penting adalah usaha kita. Usaha. Saya sudah berusaha. Seseorang itu dinilai sukses di hadapan Allah kalau dia sudah berusaha maksimal, semua cara ditempuh, Hasil itu bukan urusan, bukan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan, tidak ada hubungan. Ada nabi yang datang umatnya cuma satu. Nabi datang nggak punya umat. Nabinya sukses. Jadi jadi ada kalau mereka mau alhamdulillah. La an Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sekiranya ada satu orang saja mendapat hidayah dari Allah melalui kamu, melalui tangan kita, itu lebih baik bagi kita daripada ontak-ontak merah daripada harta yang berlimpah. Jadi itu penting ya. Jadi yang paling penting nomor satu itu adalah akidah tauhid prioritas, namun semuanya juga sama-sama pentingnya. Tapi ini yang terpenting. al aham mufal aham Assalamualaikum Waalaikumsalam Barakallahu fiqh Ustaz Ya wafiqa barakallahu Ustaz, lalu bagaimana dengan wali sembilan yang diklaim sebagai wali Allah tentang cerita-cerita mereka yang katakan seperti banyak hal-hal yang berbohong dengan alal gaib itu bagaimana? Wali Allah itu ada, wali Allah itu ada. ada Adapun mengenai wali songo Wallahu alam ya, cerita yang benar dan konkret tentang mereka itu kok belum ada ya. Ya, apalagi cerita-cerita yang ada, cerita-cerita yang, yang nyeleneh. Cerita yang nyeleneh seperti Sunan Kalijogo, katanya dia bertapa di pinggir kali berapa lama itu ya. Lah kan enggak sholat Kalau enggak sholat kan kafir. Ceritanya gitu kan aneh-aneh kan. Ya, itu dari mana? Kenapa kemudian kenapa kok cuman wali songo? Kenapa kok songo? Kok enggak wali 10? Kok enggak wali 11? Kok enggak wali 100? Kok enggak wali sewu. Wali itu banyak. Kenapa kok dibatasi hanya songo? sembilan saja. Wali itu banyak. Kullu mu'minin taqiyin wa huwa waliyun lillah. Setiap orang beriman dan bertakwa dia adalah walinya Allah. Jadi begitu. Kita menghormati semua wali. Kalau ada wali, orang baik, orang soleh, ditiru kesolehannya. Bukan malah dijadikan tempat untuk melakukan kesirikan kesirikan. Jadi begitu. Jadi itu tentang tentang Wali Songo dan yang lainnya. Hanya saja masyarakat kita itu ya sangat awam, kalau kita bicara masalah gini ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti dianggap antum ini, wah ini Ahmadiyah ini. Tidak <laughs> percaya dengan wali songo ini. Bukan kita wali dengan wali percaya. Cuman kenapa kok sembilan? Apa sejarahnya? Kenapa kok hanya sembilan? Wali itu banyak. Ya begitu. Kemudian cerita-ceritanya kok aneh-aneh kayak gitu. Seperti macam-macam. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kata teman saya pada bulan Rajab kita memperbanyak puasa? Benarkah itu Ustaz? Ya. Sebenarnya masalah bulan Rajab ini ya. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang puasa dan yang lain-lainnya. Di kalangan ulama. Tapi tidak ada satu pun hadis sahih tentang keutamaan amal-amal tertentu pada bulan Rajab. Tidak ada. Satu pun hadis sahih tidak ada. Mengenai bulan Rajab telah ditelangkan oleh Ibnu Rajab. Mantep ini. Bulan Rajab yang terangkan Ibnu Rajab. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, lah bicara panjang lebar. Tidak ada satu pun hadis sahih tentang Rajab itu, keutamaan Rajab khusus tidak ada. Tidak ada. Hanya saja Rajab termasuk daripada al-ashhurul hurum. Yang Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, "Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard eh, minha arba'atun hurum." Ya. Jadi ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang dihormati, enggak boleh perang di sana, seperti itu. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu. Memang sebagian salafus soleh diantaranya Ibnu Umar itu puasa 4 bulan ini. Asyurul Hurum puasa semuanya 4 bulan. Tapi bukan rojab khusus tidak ada. Tidak ada. Kemudian sebagian salafus soleh lagi mengatakan Rojab ini memang kita dianjurkan meningkatkan amalan Bukan karena fadilahnya rojab Tapi untuk pemanasan-pemanasan menjelang Ramadan nah, Ini startnya mulai dari sini pemanasan rojab ya, kemudian syakban tambah panas Ramadan sudah sudah enak gitu jadi begitu jadi ibaratnya bulan rojab ini kita sekarang menabur benih itu kata salafus saleh menabur benih bulan rojab bulan syakban nyirami nyirami benih itu bulan Ramadan panen nah gitu karena kalau kita langsung Ramadan langsung masuk berat Ya, sekaligus nanam, sekaligus nyirami, sekaligus panen, repot. Pemanasan dulu. Ramadan tinggal enak saja santai sudah, sudah biasa. Jadi persiapan-persiapan untuk Ramadan, mengkondisikan diri sebelum masuk Ramadan, pengkondisian. Itu aja. Jadi begitu. Dan kita jangan terkecoh oleh banyaknya orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan tentang rojab. Bahkan ini adalah syahrun yu'addimuhu ahlul jahiliyah. Bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi begitu. Justru yang ada itu malah puasa bulan syakban Itu ada, satu bulan penuh ada, banyak puasa ada, bulan syakban bulan depan nanti. Itu tentang masalah roja. Tapi sekali lagi ketika kita di masyarakat, ya kita perlu pelan-pelan. Karena mereka itu ya tadi itu nggak paham. Mereka dapat masukan-masukan. Dari mana? Dari aba'ana. Jadi ilmunya mereka itu dalilnya adalah apa anak? Inna wajatna apa anak? Kami mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kamu ini masih hijau. Ini sudah tujuh turunan kita puasa ini. Nah ya, kamu tujuh turunan. Saya mulai dari Nabi Muhammad. Berapa turunan itu? Lebih lama lagi. Ya pelan-pelanlah diberi pemahaman masyarakat. Karena itu wahyu yang pertama turun adalah Ikro, ini orang jahiliyah, orang bodoh, disuruh baca dulu, suruh nulis dulu, nanti setelah pinter dia akan mudah diberi ajaran-ajaran. Jadi taswiyah dulu, bersihkan dulu, baru kemudian tarbiyah, dididik. Kemudian Afwan Ustaz, pertanyaan agak menyimpang. Dalam surat An-Najm dijelaskan bahwa Rasulullah berkata berdasarkan wahyu yang diterima dan bukan dari hawa nafsu. Kemudian di sisi lain kita juga memahami bahwa hadis qudsi adalah firman Allah yang disabdakan oleh Rasulullah dengan redaksi beliau. Dari kedua hal ini saya memahami bahwa seakan-akan tidak ada perbedaan antara hadis ucapan Rasulullah dengan hadis qudsi. Karena pada hakikatnya sama-sama wahyu dari Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Ya. Memang semuanya itu dari Allah kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya itu adalah wahyu. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya. Kemudian kenapa kok ada hadis qudsi, ada hadis biasa? Itu masalah lafadznya saja. Kalau hadis qudsi itu lafadznya adalah lafadz Allah langsung yang berbicara. Kalau hadis yang lainnya lafadznya kata gantinya itu loh. Kata gantinya kata ganti Rasulullah sendiri. Iman itu adalah ini dan itu. Kerjakanlah ini, kerjakanlah itu, begitu. Kalau hadis qudsi itu domirnya katakan itu Allah langsung. Wahai hamba-hambaku. Ya begitu. adalah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Ya itu kan bukan bukan domirnya bukan katakan ini Rasulullah yang mengucapkan Allah. Allah yang mengucapkan cuman melalui lisannya Rasulullah SAW dan redaksi beliau. Redaksinya beliau tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya tentang hadis qudsi. Maka dari itu hadis Qudsi itu tidak sama dengan Al-Quran Tapi sama dengan hadis yang lain Kalau Al-Quran itu kan kita baca saja dapat pahala Satu huruf, satu kebaikan dilipat sampai sepuluh Kemudian juga redaksinya Lafduhu wa ma'anihi dari Allah Lafat dan maknanya dari Allah Kemudian juga ayat Quran mutawatir Benar pasti, nggak ada khilaf Kalau hadis Qudsi itu ya sama dengan hadis lain, ada yang palsu, ada yang Do'if, ada yang hasan, ada yang sahih dan seperti itu. Ya. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك